Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Mu'izz Al-Mudhil Wa na'udhu bihi subhanahu wa ta'ala Min an nadhilla au nudhilla Au nazilla au nuzilla وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وصلاة الله وسلامه على النبي المختار حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم يا ربنا ثبت يا ربنا قلوبنا على دينك وإنا يا ربنا نعوذ بك من الضلالة والزيغ والشرك والفسق والبدعة وعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا اجعلنا من المقيمين للصلاة والمحافظين عليها اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب wa yasatirul uyub bisturi ulub ya allamal uyub ibarakatil habibil mahbub urzuqna ya rabbana tabata qabla al maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du yang kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami saudara-saudari adik-adik baik yang hadir atau hanya mendengar dari jauh atau yang menyaksikan acara ini alhamdulillah puji syukur kepada Allah yang maha kasih tanpa henti senantiasa memberikan karunia nikmat kepada kita dan mari kita abadikan nikmat-nikmat tersebut dengan mensyukurinya semua yang diberikan oleh Allah kepada kita di dunia bisa kita bawa ke akhirat yaitu dengan cara kita syukuri mata yang kita syukuri akan menjadi mata di surga nanti dengan cara menggunakan mata kita untuk yang Allah ridai kendaraan, rumah yang diberikan oleh Allah kepada kita pun akan bisa kita bawa ke surga nanti. Yaitu di saat rumah kita gunakan untuk kemuliaan, membaca Al-Quran, salat, dan seterusnya. Kendaraan pun demikian dan semua yang diberikan oleh Allah jika kita syukuri yang makna syukur adalah menggunakan semua yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita untuk sesuatu yang Allah ridhai itu adalah mensyukuri nikmat Allah dan itu yang mengabadikan nikmat bukan saja nikmat abadi di dunia akan tapi ternyata nikmat itu akan terulang kembali kita rasakan nanti di surga dengan lebih indah, lebih agung, lebih luar biasa. Maka terus perbanyaklah kita mensyukuri, merenungi nikmat besar, nikmat-nikmat Allah agar timbul keinginan, timbul kerinduan untuk mensyukuri nikmat tersebut dan dengan bersyukur artinya kita mengabadikan nikmat tersebut. Baik kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Kalau kita lihat bab at-tibai pada pertemuan yang lalu, kita sudah menyinggung di bab-bab awal ternyata sudah disinggung oleh Imam ad dibai tentang Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ sekelumit dan nanti akan kita sambung dengan isyarat yang disampaikan oleh Imam ad dibai yaitu isyarat Isra Mi'raj. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala sayyidina Muhammad. صلوا على سيدنا محمد صلوا على سيدنا محمد ثم أرده من العرش Aku kembalikan Muhammad dari arash. Nabi Muhammad dikembalikan dari arsh qabla ayyabrudal farsh. Sebelum tempat tidur yang ditidurnya itu adalah menjadi dingin. Ini termasuk di antara riwayat yang menjadikan Siti Aisyah mengingkari kepergian Nabi dengan jasadnya. Akan tapi riwayat lain mengatakan Nabi pergi dengan jasadnya dan menurut para ulama, jumhur ulama, kepergian Nabi waktu Isra Mi'raj adalah dengan roh dan jasadnya. Akan tapi kalimat at-ta'bir dari Imam Adiba ini menunjukkan begitu singkatnya perjalanan Nabi. Sepertiga malam. Sepenggal malam. Subhanallah di asra bi lailan. Sepenggal malam. Bukan semalam suntuk. Wa qadnala jami'al ma'arib. Dalam waktu yang singkat Nabi mendapatkan segalanya. Segalanya sanjungan dari sang pencipta, sanjungan dari makhluk bumi, sanjungan dari makhluk langit. Dan sanjungan dari orang-orang soleh yang masih hidup. Dan sanjungan dari orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Wa idha syurifat turbatu taibata minhu bi ashrabi Nabi akan turun ke Mekah. Akan menjadi mulia dengan kehadiran Nabi setelah pergi ke langit dan sungguh saat itu adalah saat yang luar biasa. Nabi setelah menjalankan Isra Mi'raj artinya saat itu ahli bumi akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa yaitu hadiah-hadiah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antaranya adalah sebuah pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar melakukan salat yang makna salat kalau kita renungi adalah saat bertemunya saatnya yang telah dipilih oleh Allah untuk dikhususkan oleh seorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ibadah-ibadah itu tidak ada yang khusus seperti salat. Kalau kita melakukan puasa karena Allah, akan tapi dalam berpuasa kita masih bisa ngobrol pergi ke sana kemari dan seterusnya. Haji pun demikian sambil tawaf pun ngobrol tetap sah. Zakat pun sama. Akan tapi kalau sudah yang namanya salat, kita harus menghadap khusus kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang namanya Salat adalah memang ibadah khusus dan cara mewahyukannya pun adalah khusus. Sa'ad ilaihi arwahul muhibbina al-aqdam wa najaib. Setelah Nabi keluar pulang dari Isra Mi'raj, di saat itu terpertambah lagi dari orang-orang yani kaum muslimin yang berbondong-bondong datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik mereka yang berjalan dengan kaki atau mereka yang membawa kendaraan-kendaraan atau mereka dengan rombongan-rombongan atau berjalan sendiri-sendiri. Baik ini isyarat tentang Isra Mi'raj lebih sangat patah, sangat layak sekali kalau kita langsung saja memasuki uh, pembahasan Isra Mi'raj yang insya Allah dalam silsilah sebulan ini kita akan hadirkan tentang perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita mulai sepintas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir innahu huwas samiul basir subhana subhanalladzi dimulai dengan kalimat subhana subhana itu biasa digunakan adalah untuk sesuatu yang mengagumkan kalau kita mengagumi sesuatu disunahkan kita untuk mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Dimulai dengan subhanalladzi maha suci zat yang memperjalankan Nabi Muhammad di tengah malam. Karena memang perjalanan itu adalah perjalanan dahsyat agung luar biasa. Mengagumkan dan ini menunjukkan bahwasanya perjalanan Nabi bukan perjalanan biasa. Difahami oleh para ulama dengan kalimat subhana saja bisa diketahui bahwasanya ini adalah perjalanan yang luar biasa, bukan sekedar dengan rohnya. Kalau perjalanan Nabi dengan rohnya biasa, seperti orang bermimpi pergi ke langit ketujuh selesai. Tapi subhana, ini menunjukkan bahwa ini perjalanan luar biasa dan ini yang difahami para ulama, Nabi melakukan Isra Mi'raj adalah dengan roh dan jasadnya. Dan kemudian lihat kalau kita perhatikan hujah orang-orang yang mengatakan Nabi melakukan Isra Mi'raj dengan roh dan jasadnya adalah Nabi waktu pulang itu ternyata orang-orang Mekah pada mengingkari cerita Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang mengingkari cerita Nabi. Karena apa? Nabi bercerita memang Nabi betul-betul dengan ruh dan jasadnya. Kalau seandainya Nabi hanya segera bercerita, mungkin mereka hanya akan nyantai. Orang-orang kafir Quraisy akan berkata, kalau mimpi mah ya mungkin aja wong mimpi kok. Mimpi kan mimpi. Tapi Nabi ini memang berjalan dengan roh dan jasadnya. Rohnya dan jasadnya. Inilah yang diyakini oleh ulama ahli sunnati wal jamaati. Kemudian di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi menemukan ditunjukkan oleh Allah tanda-tanda kebesarannya. Ada di sini beberapa kisah waktu Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj dan yang harus kita yakini bahwa Isra Mi'raj itu benar terjadi dan harus kita yakini yang mengingkari kisah Isra Mi'raj hukumnya kafir. Karena disebutkan di dalam yang mengingkari kisah Isra kafir dan juga Mi'raj karena hadisnya mutawatir. Yang mengingkari kisah Isra Mi'raj hukumnya kafir. Tapi yang mengingkari Isra Mi'rajnya Nabi dengan jasad tidak kafir. Hanya fasik saja atau melakukan satu kesalahan karena apa? Tidak sesuai dengan pemahaman jumhur ulama. Tapi kalau mengingkari Isra Mi'rajnya Nabi hukumnya adalah kafir. Yang jelas Nabi Muhammad benar-benar melakukan Isra Mi'raj. Dan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin, di saat memasuki bulan Rajab, mereka melakukan satu perayaan yang dibesarkan. Maknanya adalah menggugah mereka agar bisa mengingat kisah Isra Mi'raj. Adapun tempat atau waktu dan tempatnya berbeda-beda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan dari rumahnya Ummu Hani, ada yang mengatakan dari langsung Masjidil Haram. Jadi dari mana Nabi Muhammad memulai Isra Mi'rajnya itu? Adapun waktu Isra Mi'rajnya Nabi berbeda-beda pendapat juga. Ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang mengatakan 27 Rajab, ada yang mengatakan 27 Ramadan. Ada yang mengatakan dua, dua, bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan hari Senin 12 Rabiul Awal. Bulan Maulid. Jadi kisah uh, waktu perjalanan Nabi Isra Mi'raj itu berbeda-beda pendapat para ulama. Jadi tidak satu pendapat. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal. Jadi bukan Semuanya bersepakat bahwasanya Nabi Isra Mi'raj tanggal 27. Cuman yang masyhur masuk ke telinga kita pendapat yang mengatakan bahwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad adalah tanggal 27 Rajab. Padahal tidak. Banyak. Jadi berbeda-beda pendapat. Yang mengatakan 27 Rajab juga ada. Nah, sekarang bagaimana kita di hadapan perbedaan pendapat ulama tentang puasa apa tentang Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada sebagian mencari-cari dalil atau hujah untuk melemahkan semangat orang yang merayakan Isra Mi'raj. Yang jelas Isra Mi'raj itu dirayakan maknanya agar orang tahu bahwasanya ini adalah peristiwa agung dan agung di dalamnya ada satu perintah. Yang perintah ini pun sekaligus diingatkan kembali oleh Nabi waktu Nabi Muhammad di akhir hayat beliau Nabi berwasiat yaitu tentang as-salat, as-salat, as-salat, as-salat. Begitu pentingnya salat. Dan Nabi di saat akhir hidup beliau mengingatkan sholat. Kenapa kita tidak boleh mengingatkan sholat? Di waktu Isra Mi'raj atau kisah tentang Isra Mi'raj atau di hari Isra Mi'raj atau di bulan Isra Mi'raj. Ini sungguh unik di akhir zaman ada orang yang mengatakan bahwa yang merasakan Isra Mi'raj adalah bid'ah. Bagaimana mengangkat syiar yang namanya syiar ibadah, syiar sholat dikatakan bid'ah. Kita perlu setiap saat, setiap hari kalau ingatkan Isra Mi'raj Nabi, Isra Mi'raj Nabi. Ingat itu adalah perjalanan agung sampai Nabi mendapatkan wahyu yang namanya salat. Salat adalah satu ibadah yang diwahyukan oleh Allah waktu Nabi di atas langit tujuh. Agar orang berpikir bahasanya ini adalah satu ibadah yang agung, ibadah yang luar biasa. Eh ada orang akhir zaman mengatakan bid'ah karena Nabi Muhammad tidak pernah merayakannya. Nah, Nabi Muhammad yang menjalankannya kok. Sahabat Nabi pun tidak demikian. Sahabat Nabi Masya Allah sholatnya luar biasa. Baik. Nah ini, ada hal-hal yang semacam ini coba dihadirkan oleh sebagian orang untuk meragukan kita. Adapun masalah perbedaan, itu tidak penting bagi kita. Apakah yang mengatakan tanggal 12 Rajab atau 27 Rajab atau 12 Rabiul Awal atau 27 Rabiul Awal atau 27 Ramadan? Perbedaan-perbedaan ini yang terjadi pada para ulama, maka yang harus kita pahami, tidak kita tidak memperingati tentang hari. Kita enggak peduli apakah tanggal 22, 27 Rajab, 27 Rabiul Awal, 27 Ramadan atau 12 Rabiul Awal, enggak penting. Akan tapi yang perlu kita hadirkan di masyarakat adalah memperingati, mengingatkan kita ingatkan masyarakat tentang peristiwa Isra Mi'raj, bukan harinya Isra Mi'raj. Terserah harinya kapan saja, enggak penting itu. Yang jelas, yang disepakati, yang sepakati Nabi adalah pernah Isra Mi'raj. Bahkan yang mengatakan Nabi tidak pernah Isra Mi'raj, maka hukumnya kafir. Itu saja. Jadi jangan sampai kita mudah terganggu di saat ada orang-orang membisikkan itu bid'ah. Bukan tanggal 27 kita sangir. Ibu bapak-bapak ibu langsung mengatakan, "Saya juga ngerti kok ulama berbeda pendapat." Tapi yang mengatakan 27 Rajab kan juga ada. Iya, tapi itu lemah. Siapa yang mengatakan lemah? Yang kuat adalah 27 Ramadan. Baik. Anggap saja 27 rojab adalah paling lemahnya pendapat. Tapi yang jelas Nabi Muhammad adalah pernah Isra' berot. Itu loh yang saya rayakan. Dan tidak pakai puasa 27 rojab, Puasa rojab gitu saja. Tidak usah dipilih 27-nya. Puasa rojab selesai. Puasa rojab sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nabi Muhammad SAW berpuasa rojab sangat banyak sekali. Hampir tidak pernah berbuka. Nah, ini yang harus kita hadirkan. Kemudian perjalanan Nabi SAW perjalanan dahsyat. Dan tidak masuk pembahasan akal. Akal nggak bisa mencerna. Akan tapi bagian hati untuk mengimaninya. Sebab Nabi dalam perjalanan sikap telah diperlihatkan oleh Allah bermacam-macam kisah. Yang satu kisah saja, kalau dicermati, dipahami, nggak cukup dilihat oleh Nabi untuk semalam. Akan tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala jijait. Namanya mukjizat, waktunya singkat. Bahkan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya masuki alam dunia, tapi telah dibawa oleh Allah kepada alam akhirat. Dan itu adalah hukum. Hukum Allah. Allah yang mempunyai. Sehingga Nabi Muhammad melihat surga. Melihat malaikat penjaga neraka. Itu bukan bermimpi Nabi. Akan tapi memang Nabi melihat. Surga benar Nabi melihatnya. Dan Nabi memasukinya. Lah, kan itu kan nanti. Kan belum pada mati kita. Belum hari kiamat kok ada surga. Lah ini pertanyaan unik. Kita urusan dengan Allah. Nabi itu sudah dikeluarkan dari undang-undang manusia biasa semacam ini. Sudah masuk alam mukjizat. Kalau sudah masuk alam mukjizat jangan bertanya. Jadi mungkin mungkin sandal yang didengar oleh Nabi adalah sandal yang sesungguhnya padahal Bilal masih hidup. Sandal Bilal di surga padahal Bilal masih hidup. Dilihat oleh Rasulullah orang-orang ahli surga itu padahal orangnya belum lahir. Kenapa Nabi waktu itu sudah masuki undang-undang ya, undang-undang Allah ini karena konon undang-undang ini kan undang-undang alam dunia ini seperti ini. Tapi oleh Allah Subhanahu sudah dibawa kepada undang-undang yang baru lagi. Allah yang punya semuanya dan bagi Allah tidak susah dan bagi Allah tidak sulit. Asalkan yang bicara adalah hati yang punya iman kepada Allah yang maha kuasa. Bisa memasukkan Nabi ke alam surga saat itu juga. Ini yang harus diyakini. Kemudian di situ ada perjalanan yang luar biasa Nabi SAW. Sebelum berangkat Nabi Didatangi oleh malaikat Jibril dengan buruknya, kemudian dibelah dadanya dan itu insyaallah ada satu tulisan panjang tentang bagaimana belah dada beliau dibersihkan, hati beliau yang sudah bersih sehingga istilahnya zadahu tuhron ala tuhrin, sudah bersih dibersihkan lagi, menunjukkan sesuatu yang sudah bersih bisa saja dibersihkan lagi. Dan itu menunjukkan bahasanya di dalam kita memulai sesuatu yang agung hendaknya dimulai dengan membersihkan diri. Nabi akan melakukan Isra Mi'raj, dibersihkan lagi padahal Nabi sudah bersih. Begitu juga di saat kita ingin Isra Mi'raj, yaitu kita melakukan solat Isra Mi'raj yang seorang hamba adalah solat menghadap kepada Allah hendaknya kita pun membersihkan bukan saja membersihkan jasad hendaknya membersihkan hati kita khusyuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala rindu kepada Allah Subhanahu wa taala adapun yang dilihat dilihat oleh Rasulullah SAW di dalam perjalanannya di dunia eh, perjalanannya di waktu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di antaranya Nabi melihat dunia yang digambarkan seperti perempuan yang tua, ajus, Perempuan yang tua di dalam perjalanan Nabi menuju Baitul Maqdis. Waktu Nabi menuju Baitul Maqdis, ada perempuan tua dan itu gambaran tentang dunia. Sebentar lagi akan sirna, sebentar lagi akan hilang. Kalau bukan kita yang meninggalkannya, kita pun akan ditinggalkannya. Pelajaran bagi kita. Dan Nabi waktu dipanggil tidak menoleh. Kalau seandainya Nabi menoleh, niscaya umatnya akan menjadi pecinta dunia semuanya. Sudah Nabi tidak noleh pun kita masih mencintai dunia dengan berlebihan. Subhanallah. Ini adalah satu gambaran ya. Yang dilihat Nabi, dunia, dunia itu seperti itu. Pelajaran bagi kita. Dan ini biasanya dihadirkan oleh para ulama di saat bercerita tentang kisah Isra Mi'raj. Indah dahsyat. Sehingga agar berpikir. Kemudian Nabi juga melihat iblis. Nabi melihat Nasyitah binti Fir'aun. Anaknya Fir'aun. Kemudian Nabi juga Nabi SAW melihat orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu digambarkan seperti orang yang bercocok tanam. Yang satu dipanen, yang satu tumbuh lagi. Ini panen belum selesai, tumbuh lagi. Masya Allah. Panenan yang tidak pernah henti-hentinya. Kalau kita panen kan panen dulu, habis itu nunggu. Panen dulu, nunggu. Kena wereng kadang-kadang. Tapi ini Masya Allah belum selesai memanen ini, yang di belakang sudah tumbuh lagi. Begitu seterusnya. Itulah gambar tentang pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperlihatkan oleh Allah dengan orang ra'unasan tuqradu alsinatuhum wa shifahuhum bima kharida min Nabi melihat orang-orang yang mulut mereka dipotong-potong dengan gunting, lidah-lidah mereka dipotong dengan gunting dari api neraka. Qala Jib qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Man haula ya Jibril siapa mereka wahai Jibril Malaikat Jibril menyebutkan haula khutaba'u um haula khutaba'ul fitnati dalam riwayat haula khutaba'u ummatik mereka adalah para-para juru khutbah semoga Allah menjauhkan kita dari golongan hamba-hamba seperti ini mereka adalah khutaba'u para penceramah-penceramah Alladhi yakhtub alladhina yakhtubuna lil fitnati yang kalau khutbah itu menyebar fitnah membuat permusuhan menanamkan kedengkian menanamkan kebencian ada fitnah di dalam khutbahnya bukan menyejukkan hati akan tapi ngajak perang akan tapi menjadi bermusuhan bapak ibu tidak akur. buat Masya Allah. Maknanya lebih luas diterangkan oleh para ulama, para ulama-ulama ini. Ini para kiai-kiai, para ustadz ustadz yang membimbing orang akan tapi ternyata bukan menjadikan mereka saling mencintai, akan tapi justru menjadikan saling bermusuhan. Ini dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih banyak lagi dan itu adalah mukaddimah insyaAllah. Karena ini babnya adalah bab hikam. Majlisnya majlis hikam. Ini hanya gambaran. Dan Nabi SAW juga nanti di dalam kisah Isra Mi'raj. Berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala Dan ini adalah amat penting untuk dijelaskan. Kemudian Nabi SAW juga bertemu dengan Sayyidina Musa. Bertemu dengan para nabi-nabi dan ini juga menunjukkan satu akidah yang luar biasa menurut madhab kita ahli sunnati wal jamaati al-asyariyati. Kemudian obrolan atau dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah pun juga membawa makna akidah yang dalam. Sebab hanya orang sesat lalu mengatakan Allah ada di atas langit. Itu adalah kesesatan akidah. Kemudian ada orang akhir zaman mengingkari bahwasanya orang meninggal nggak bisa ngapa-ngapain. Akan tapi ternyata Nabi Musa alaihissalam yang sudah meninggal dunia bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad memberikan pendapat kepada Rasulullah agar minta keringanan. Hei Muhammad, kau minta kepada Tuhanmu untuk diringankan. Padahal Nabi Musa adalah sudah meninggal dunia. Dan ini adalah yang difahami oleh para ulama kita. Ahli sunnati wal jamaati ala syariyati. Orang-orang yang telah meninggal dunia. Yang diizinkan oleh Allah akan berikan manfaat kepada yang masih hidup. Izin Allah tentunya. Dan masih banyak faedah-faedah yang insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan dirinci dan bagaimana sifatnya sitratul muntaha dan bagaimana perjalanan Nabi sampai kepada mustawa kemudian sampai masuk surga ini adalah kisah panjang dan juga diisyaratkan oleh Imam Ad-Daibai di dalam kitabnya Baik ini saja. Yang jelas harus kita yakini bahwasanya Isra Mi'raj adalah benar terjadi. Isra Mi'raj benar terjadi. Kemudian Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan roh dan jasadnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Allah dengan cara yang Allah tahu dan Nabi Muhammad ketahui dan tidak bisa diterangkan dengan bentuk apapun. Yang jelas Nabi Muhammad berbicara dengan Allah, Allah tidak butuh tempat dan jangan katakan Allah berada di atas langit sana. Itu adalah kesesatan akidah, akidah mujassimah. Baik ini saja, mari kita langsung saja kepada hikamnya Ibn Atta'illah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-185. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darin amin. Ila anqal. Rubbama Rubbama barazatil haqaiku Maksufatal anwari Idalam lam yu'dan laka fiha bil ithari Kadang Hakikat Hakikat kebenaran Atau hakikat Ma'nawiyat seperti ilmu ladunni, ilmu makrifat kepada Allah atau hakikat kebenaran yang disampaikan oleh seseorang itu kadang maksufatal anwar tertutup cahaya hakikat tersebut idalam yu'dan laka fiha bil idhar kalau memang Allah tidak memberikan izin kepadamu untuk menampakkannya Kemarin disebutkan bahwa di dalam seseorang menyampaikan kebenaran hendaknya harus dengan izin. Dan izin adalah maknanya sesuatu aturan yang sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertentangan dengan syariat Allah. Di saat kita mengajak kepada kebenaran, mulai dari kita itu harus benar berusaha untuk tulus hatinya karena Allah dengan cara yang benar, kalimat yang benar, waktu yang tepat, dan orangnya pun disesuaikan dengan pemahamannya. Yang kita sampaikan sesuaikan dengan pemahaman mereka. Kalau sudah kita memenuhi syarat-syarat menyampaikan kebenaran, artinya makdun, Termasuk diantara adalah ketulusan di dalam hati. Kalau ada orang menyampaikan kebenaran akan tapi hatinya belum tulus, belum makdun, belum diizinkan. Nah ini gambarannya nih. Rubbama barazatil haqaiku maksufatal anwar. Kadang kebenaran disampaikan oleh seseorang, tapi tidak ada nurnya sirnya terhapus. Kenapa? Jika disampaikan dalam keadaan belum diizinkan. Belum ada izin. Mungkin seseorang berbicara tentang Masya Allah. Cerita-cerita yang dahsyat. Hakikat. Hakikat karamah. Hakikat maknawiyat. Hakikat nafahat. Hakikat Masya Allah. Bicara tentang sesuatu yang orang betul-betul geleng-geleng kepala. Sampai mungkin bicara tentang ru'yatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mahabbah Rasulullah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cintakan sesuatu yang agung hakikat kemuliaan keindahan akan tapi karena yang berbicara belum punya ketulusan maka ketahuilah yang disampaikan ini terbungkus cahaya tidak sampai cahayanya kepada orang yang mendengarnya tidak sampai kepada orang yang mendapatkan atau orang yang hadir bersamanya maka ini sebetulnya penegasan yang kesekian kalinya dari Ibn atau As-Sakkan dari bagi siapapun yang ingin menyampaikan kebenaran hendaknya benar-benar berusaha dan berusaha dengan memenuhi aturan-aturannya agar apa yang kita sampaikan ini benar-benar sesuatu yang diizinkan oleh Allah dengan begitu akan mudah diterima oleh seorang hamba yang mendengarnya dan itulah hakikat dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian yang Berbicara sesuatu yang agung hakikat. Berbicara tentang hakikat ilmu-ilmu. Mungkin anggap ilmu tasawuf, ilmu batin, ilmu membersihkan hati berjam-jam. Dan orang bisa terkagum-kagum akan tapi terkagum dengan telinganya. Kalau mendengar Masya Allah omongannya seperti itu. Luar biasa dahsyat ilmiah. Hebat. Akan tapi ternyata tidak masuk ke dalam hati seorang hamba tersebut. Dan dia bisa mengagumi dengan akalnya sampai kapanpun. Akan tapi tidak berubah perilakunya. Tidak semakin banyak sujudnya. Tidak bisa menitikkan air mata di tengah malam. Tidak semakin santun dengan orang tuanya. Tidak semakin baik dengan saudaranya. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Lebih khusus mengampuni yang berbicara. Jangan sampai yang yang disampaikan adalah sesuatu yang maksufatul anwari. Kita minta kepada Allah. Dan sebaik-baik hamba adalah minta kepada Allah. Mungkin benar bahwasanya yang menyampaikan dan bukan mungkin benar yang menyampaikan tentu banyak kekotoran. Akan tapi di saat kita minta kepada Allah semoga kotoran itu dibersihkan bersama permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan dengan ada kesombongan di dalam hatinya, ada riak di dalam hatinya, ada dengki di dalam hatinya, ada dendam di dalam hatinya. Maka itu kalau disampaikan cahayanya tertutup, orang hanya bisa memahami dengan akalnya saja, tapi tidak membuahkan kemuliaan di dalam diri orang tersebut. Itu yang tidak kita inginkan, maka kami memohon kepada semuanya. Yang kita kebetulan dapat jatah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bagian ngomong terus nih. Jatah ini jatah ini begini nih. Kalau tidak ngomong juga berdosa karena sudah jatah, dipilihkan oleh Allah untuk menuntut ilmu, kemudian bisa menghafal sedikit-sedikit. Akhirnya jatahnya jatah harus ngomong. Kalau tidak ngomong nanti berdosa. Tapi semoga di saat ngomong ini juga tidak membawa dosa. Semoga Allah memberikan ketulusan dan mengampuni semua yang pernah kami omongkan dan belum bisa kami lakukan. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang kami lakukan. Dan semoga Allah membersihkan hati kita semuanya. Nah, ini yang penting. Dan subhanallah kalau kami membaca tadi Ibn Atallah kita pengen segera lepas dari ini. Berat sekali ini. Ketemu lagi, tak pikir sudah selesai urusan para juru-juru dakwah. Ternyata diingatkan lagi sini. Kalau kamu menyampaikan dengan bahasa yang engkau kemas dengan keindahannya. Nilai sastra yang tinggi. Kalimat yang luar biasa. Berbobot. Akan tapi jika ternyata tidak ada beringin dengan rohnya. Maka itu akan hilang nurnya. Tidak ada cahaya. Tidak akan memancar di hati para pendengar-pendengar dan tidak akan mancar kepada hati orang yang hadir. Itu diingatkan oleh Ibn Atha'il As-Sakandari. Ini yang harus menjadi cambuk buat semuanya para juru dakwah. Kita menyampaikan kebenaran, tujuan adalah agar kita semua sampai kepada Allah. Bukan menyampaikan orang kepada Allah, akan tapi ternyata kita pun ingin sampai kepada Allah. Makanya tadi tugas. Sebab kalau di hadapan Allah sudah nggak ada lagi apakah ini istad, ini murid, ini kaya, ini melarat, sudah nggak ada. Ini hanya baju saja di dunia. Ini adalah kalau bahasa ini kayak wayangnya. Ini ada sesaat ditutup, kisahnya selesai. Tinggal siapa yang paling dekat kepada Allah. Tak tanya apa? Orang yang di pinggir jalan ahli sujud. Kerjaannya kelihatannya Masya Allah hanya jualan. Tapi diterima oleh Allah. Tukang sapu masjid bisa mendahului kiainya masuk masuk surga. Jadi ini adalah gelar di dunia. Kalau kita berbicara ulama yang masuk neraka juga banyak tadi. Kisah Isra Mi'raj khutbahul fitnati. Juru ceramah, juru khutbah tapi ahli fitnah. Maka kita ingin semoga Allah menjadikan kita ahli surga. Di dunia pakai baju apapun. Amin. Baju apapun. Pakai baju ustad, baju murid, baju kaya, baju melarat. Baju pejabat, baju rakyat. Semoga kita semua adalah ahli surga. Dan inilah yang diingatkan oleh bin Atta'ila Asakandir. Terus menerus. Tidak ada hentinya. Khususnya yang berbicara ini, Masya Allah. Kita baca mulai tadi, wah ini. Sudah itu baca Isra Mi'raj ada khutbahul fitnati. khutbah fitnati. Khutbahul khutbah Khutbahul fitnati. Ahli khutbah tapi menfitnah. Ahli khutbah menfitnah. Na'udzubillah. Dan tidak ada yang menjaga kita kecuali Allah. Maka kita mulai. Na'udzubika ya Rabbana min an adilla au udalla. Au azilla au uzalla. Adil, adil, audil, an adilla. Aku berlindung daripada ketersesatan. Audilla atau menyesatkan. Kita perlu selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Dan kita hendaknya menyadari di saat kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kepada kami petunjuk jalan yang Engkau ridai. Jalan yang lurus, jalan yang benar. Ini permohonan yang sesungguhnya. Dan tidak boleh orang merasa cukup. Maka betul Dikatakan oleh para arifin, para kekasih Allah, kalau ada orang mengatakan bahwasanya dirinya itu sudah aku sudah diampuni oleh Allah, itu sudah salah. Aku sudah sampai kepada makom. Jadi merasa dirinya sampai kepada Allah saat itu pun menjadi tidak sampai lagi. Sebab yang namanya menuju kepada Allah adalah sebuah perjuangan yang tidak boleh berhenti sampai kapan? Sampai dia akan yakin, sampai datang kepada kita kematian. Jadi terus berjuang, berjuang kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dituntut semuanya bagi yang berbicara atau yang mendengar. Ini harus terus-menerus, tidak ada hentinya agar sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang menyampaikan ini bukan menyampaikan mengantarkan orang kepada kemuliaan. Hakikatnya dia sendiri mencari kemuliaan. Cuman bentuknya beda. Bentuknya beda menyampaikan wah. Kita bukan membagi-bagi surga. Yang selalu kami ingatkan di mana-mana. Kalau kami menyampaikan sesuatu bukan bagi-bagi surga, kami tidak punya surga. Ustaz ceramah ke sana kemari bukan membagi-bagi surga, akan tapi mencari surga. Barangkali surganya dibawa oleh ibu-ibu yang di belakang sana tuh. Yang malas solat tiba-tiba hadir majlis jadi ahli solat. Akhirnya nanti selamat nih. Gara-gara dia ngaji, lalu dengar omonganmu, dia jadi ahli salat, kamu masuk surga. Allah. Berarti yang bawa surga saya adalah ibu yang di belakang sana. Atau yang di sini ada suami istri heboh terus ribut melulu. Masya Allah. Mau masuk neraka sudah. Hampir neraka ini. Hadir pengajian. Selamat. Benar jadi baik. Akhirnya masuk surga semuanya. Eh, saya selamat masuk surga. Berarti surga saya di bawah suami istri tersebut. Maka kiai datang ke mana mana itu adalah mencari surga. Bukan membagi-bagi surga. Dan ini harus dirasakan. Ini Ibn Atta Al-Sakatib mengatakan. Sebab bisa saja orang khutbahul fitnah tadi. Ceramah baik orang masuk surga, dia ketinggalan. Ketinggalan. Kenapa? Karena tulusnya yang mendengar. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yuk kita semua membersihkan hati sudah. Kalau di saat menjadi juru ceramah atau ustadz, membersihkan hati. Kalau tidak, percuma. Tidak berguna yang disampaikan. Sebanyak apapun orang yang tobat bersamanya tidak berguna. Karena dia tidak tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tulus, nanti akan disampaikan. Itu pun akan nyambung ke hati. Baik. Kita tidak tahu hatinya orang. Kita hanya ditugaskan untuk berkhusnudon. Semoga guru-guru kita semua adalah tulus. Dan di saat guru itu kok tidak tulus. Itu bukan urusanmu, tapi itu urusan dia dengan Allah. Di saat guru kita kok tidak tulus, itu bukan urusan kita. Tapi urusan guru kita dengan Allah. Lalu urusan kita dengan siapa? Urusan kita dengan Allah. Kita berprasangka baik. Kemudian kita tata hati kita. Kalau sudah hati kita bersih, maka hati bersih itu akan seperti kaca. Kalau sudah kaca bersih, itu akan terlihat semua yang ada di sana. Kaca bersih. Sehingga lihat, ada orang menyampaikan kebenaran, biarpun kebenaran itu tidak diarahkan kepada kita, maka karena kita sudah bersih mudah diterima. Biarpun ustadz itu adalah pembohong misalnya ustadz ahli fitnah. Karena kebersihan hati kita yang sudah kita pangkas kedengkiannya. Kita kita pangkas dendamnya. Kita hilangkan kesombongannya. Maka di saat kita mendengar kebenaran begitu mudahnya kita mengikutinya. Sudah enggak usah rewel. Siapa yang ngomong enggak penting. Tapi ini benar. Sebab kadang ceramah milih-milih loh ya. Nah, ini sudah salah ini ceramah milih-milih ini. Kalau bukan ini berarti itu dia belum belum mencoba untuk membersihkan hatinya. Kalau sudah bersih hati, semuanya jadi hebat. Ibaratnya begini loh, kalau urusan makan, yang paling enak tuh gampang kan urusan makan. Kalau sudah di perut kita itu ada nafsu makannya, itu makanan apa saja jadi enak begitu loh. Cuma kalau makan cepat paham loh. Sama, kalau sudah hati itu memancar bersih, maka ketahuilah kebenaran akan mudah ditangkap. Mudah ditangkap. Ada hatinya insaf, hatinya tawadhu, hatinya oh dari mana? Mudah diterima kebenaran biarpun orang gila ngomong bermanfaat untuknya. Tidak melihat kejadian kecuali ilmu dikirim. Lihat orang kafir ada ilmu masuk kepadanya karena bersihnya hati. Ini Imam Imam Ibn Athaillah sangat selalu mempersiapkan. Maka ayo kita berlatih sedikit demi sedikit memangkas yang namanya dengki. Memangkas sedang namanya dendam. Sombong berbangga dengan baju, berbangga dengan mobil, berbangga ah, dunia. Ria pengen disanjung, mangkas. Selagi kita senantiasa membersihkan hati, maka hati itu kan bersih. Hati yang bersih mudah menerima kebenaran. Al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah kirimkan kepada seorang hamba dan cahaya tidak akan bisa menempel di hati yang kotor. Sampai dikatakan kayak cahaya ini hati itu kayak cermin memancar. Makanya kalau hati itu benar-benar kita pancarkan, kita buka hati yang bersih, maka ilmu akan mudah masuk. Akan tapi kalau hati itu ditutup dengan kegelapan, kekotoran, maka cahaya tidak akan masuk ke dalamnya. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Dan Allah memberikan kepada siapapun kelebihan. Sampai dikatakan, Yahtassu birahmati mayyasha' Dari fadlullah yu'tihi may yasha. Kadang Allah memilih orang mulia itu enggak pakai mukaddimah. Menjadikan orang mulia enggak pakai mukaddimah. Tiba-tiba saja mulia, subhanallah. Allah yajtabi ilaihi may yasha wa Allah yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Dalam Al-Qur'an disebutkan Allah itu yajtabi ilaihi may yasha. Kadang-kadang Allah itu kalau ingin mengangkat seorang hamba, ditarik begitu saja. Dari kubang kehinaan. Nggak pakai usaha, ada. Ada sebagian orang tuh tiba-tiba bermaksiat gini-gini tiba-tiba ditarik oleh Allah. Seperti yang pernah kami kisahkan Malik bin Dinar. Ali maksiat di tengah pasar tiba-tiba suatu ketika diberi oleh Allah kesadaran. Bisa. Cuman ada di antara kita yang berusaha. Jadi untuk sampai kepada hidayah Allah, kemuliaan Allah, ridha Allah ada dua upaya. Ada dua cara. Yang pertama memang Allah tarik. Allah yajtabi ilaihi. Ditarik orang tersebut. Ini aku angkat jadi kekasihku. Ini aku angkat jadi waliku. Ini aku angkat. Itu Allah pilih. Allah yajtabi ilaihi maisya. Nah cuman kalau hanya yang satu begini. Kalau nunggu dipilih. Iya kalau saya dipilih. Gimana ini? Kok saya masih saja sholat malas sama istri rebut. Sama anak-anak begini. Sama bapak kurang ajar. Kapan saya dipilih oleh Allah? Ya kalau masih begitu nggak dipilih oleh Allah, nunggu sampai kapan? Nggak tahu. Jangan-jangan saya mati dulu belum dipilih oleh Allah. Ternyata ada kelanjutannya. Wa yahdi ilaihi mayyunib dan Allah pun akan memberikan petunjuk, bimbingan. Man bagi orang yang berusaha untuk kembali. Berusaha belajar, ngaji, cari guru, dengar nasihat. Ini setelah mendengar begitu baru ada kesadaran. Maka Allah akan berikan petunjuk kepada orang tersebut dan juga disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana yang berusaha untuk mencariku ridhoku hidayahku maka niscaya akan aku beri petunjuk lanahdiyah lanahdiyannahum subulan sungguh aku akan berikan petunjuk kepada orang tersebut baik jadi yang disebutkan Ibn Athaillah Sakandari ini untuk koreksi diri Bukan untuk nilai orang lain. Adapun masalah hidayah bisa saya dikirimkan oleh Allah kepada seorang hamba. Bisa saja seorang hamba tiba-tiba mendapatkan hidayah, kemuliaan selesai. Allah Al-Mu'iz, Allah yang mengangkat, Allah Mudil, Allah pun juga yang merendahkan. Cuma, kadang kita ini terlena. Bahwasanya kalau sudah tahu Allah yang mengangkat, Allah yang menurunkan, ya sudahlah. Kalau memang Allah memuliakan, memuliakan. Sehingga tidak ada usaha dari kita untuk sampai kepada kemuliaan tersebut. Maka diingatkan Ibn Atta'ilah Sekandari bahwasanya ini di saat engkau menjadi pendengar, hendaknya kau bersihkan hatimu agar bisa masuk kepadamu ilmu-ilmu kebenaran. Dan di saat engkau menyampaikan, kamu harus benar. Ibn Al-Failah tidak mengajari begini loh. Gini loh kalau kamu menyampaikan pada seseorang kepada orang sadar. Bukan begitu. Tapi kamu itu loh yang harus benar dulu. Mulai kemarin yang diajar ada yang ngomong, yang mengajar, yang menjadi ustadz, yang menyampaikan ceramah. Dan puji syukur kepada Allah dan terima kasih kepada Ibn Atta'ila As-Sakandari. Yang mengingatkan kepada kita semua, khususnya para ustadz, agar senantiasa terus koreksi-koreksi. Bahkan disebutkan oleh para syurrah. Jika ada seorang juru dakwah atau ustadz atau seorang membawa umat kepada kebenaran. Kok lalu mengatakan, aku sudah sampai dan aku sudah baik. Maka saat itu dia menjadi paling jeleknya di antara yang hadir. Allah. Kalau sudah mengatakan, ani paling baik. Maka saat itu dia menjadi paling jeleknya di antara yang hadir. Abdullah ibn Mubarak. Ibn Mubarak itu subhanallah. Beliau adalah orang yang diberi Allah segala ilmu ia, ibadah ia, lebih dari itu kaya, fulus. Kaya raya Ibn Mubarak itu. Termasuk ulama yang kaya adalah Ibn Mubarak. Kaya raya. Nah, kalau sudah kaya raya sudah pokoknya kaya beneran. Di saat ajal beliau sudah dekat, minta diturunkan dari tempat yang bagus. Turunkan aku ke tanah. Kenapa wahai imam? Turunkan aku ke tanah. Ya enggak tega pembantunya. Tidak. Turunkan aku ke tanah. Aku akan menghadap kepada Allah dalam keadaan nih. Pipiku menyentuh tanah sebelum mati. Aku tidak ingin waktu meninggal dalam keadaan aku di tempat yang mewah dengan kesombongan. Jadi ingin menghadap kepada Allah dengan seperti itu loh. Dengan dalam keadaan merendah di hadapan Allah SWT. Memangkas kesombongan kepada Allah. Mau mati masih ingat sehingga meninggal dalam keadaan pipinya menempel ke tanah dan mukanya berdebu karena merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan begitulah para kekasih-kekasih Allah. Ada orang yang dibiara adalah kesombongannya, yang dibiara adalah kedengkiannya, yang dibiara adalah dendamnya. Lihat, untuk minta maaf saja susah artinya miara dendam. Minta maaf susah, memberi maaf juga susah artinya miara dendam. Doakan orang lain enggak mau artinya miara kedengkian, lihat ya pun harus kelompok-kelompok. ya, noh orang kaya, berarti dia memiara kesombongannya. Berteman pun harus kalau bukan orang kaya nggak mau ini juga memiara kesombongannya dan masih banyak sebab-sebab yang menjadikan kita akan tertutup hati kita dan setelah itu akan susah menerima kebenaran. Baik inilah yang bisa kami sampaikan. Allah memilih hambanya sesuai yang Allah kehendaki. Ingat, Allah memilih hambanya sesuai Allah yang kehendaki. Tapi ketahuilah, untuk menjadi hamba yang dipilih oleh Allah, kita bisa berusaha. Allah akan membuka hati kalau kita mau berusaha. Sehingga tidak boleh yang ada di tempat ini lalu putus asa. Dan berkata, keluargaku jelek. Ahli maksiat, tidak benar. Ya udahlah mau gimana lagi. Tidak. Yang hina saat ini kok merasa hina, itu bakal mulia. Yang merasa mulia menjadi hina. Allah. Yang merasa hina keluargaku begini, keadaan rumahku begini, aduh ya Allah, ya Allah, menyesal, ngaji terus. lihat Allah akan buka, dia akan menjadi manusia mulia. Mulia di hadapan Allah. Dan kelak juga mulia di hadapan Allah dan juga mulia di depan manusia. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga pendidikan dari Ibn Atta'illah Sakan tadi benar-benar bermanfaat untuk kami yang berbicara. Jangan sampai yang kami ucapkan adalah satu kalimat yang tidak ada cahayanya. Karena bukan memancar dari hati yang tulus. Semoga Allah mensucikan hati kita, membersihkan hati kita, menjaga hati kita. Sehingga apapun yang kita ucapkan adalah benar-benar dari hati. Dan dilihat oleh Allah sebagai kebaikan. Dan semoga itu menjadi sebab kita selamat di dunia dan selamat di akhirat dan kelak tidak diminta pertanggungjawaban karena kita hanya pandai mengomong bukan dari hati kita omongannya kaum munafikin dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, ucapan-ucapan kita semuanya yang tidak sesuai dengan hati kita. Sungguh Allah Maha Pengampun wallahu a'lam bisawab. Syukran kasir kami ucapkan kepada guru kita semua Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga Allah memberikan kepada kita keselamatan dan kesejahteraan kepada kita di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab dan untuk mempermudah sesi tanya jawab kami persilahkan jamaah bapak-bapak satu penanya dan jamaah ibu-ibu satu penanya dengan satu orang satu pertanyaan. Dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya masalah anak yatim. Apakah batasan anak yatim sampai usia berapa? Apakah nggak ada batasannya? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, bagaimana bila ada orang tua sudah berumur kurang lebih 86 tahun tetapi masih memiliki susuk, bu ya? Susuk. Susuk. Jadi beliau itu pernah mengalami peristiwa yang kondisinya sudah menandakan orang akan meninggal tetapi hidup kembali apa sehat kembali seperti tidak pernah sakit dianggapnya tuh karena susuk Gimana, tersebut. pernah apa? Jadi pernah mengalami kejadian. Melama, mengalami meninggal. Iya, maksudnya bukan meninggal, jadi akan meninggal tuh Bu ya. Tapi kemudian sehat kembali seperti tidak pernah sakit. Katanya itu karena susuknya Bu ya. Nah, bagaimana keluarganya yang mengurusnya untuk melakukan sikap harusnya seperti apa? Sedangkan Katanya apabila susuk itu diambil maka orang itu akan langsung meninggal. Mohon penjelasannya Bu ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. La yutma ba'dal buluk. Tidak ada anak yatim jika mereka sudah masuk akil balik. Jika seorang yang merawat anak yatim, maka yang disebut yatim adalah sebelum mereka memasuki akil balik. Dan akil balik adalah usia 9 tahun keluar mani atau keluar darah head bagi wanita. Keluar mani bagi laki-laki. Jika tidak, maka ditunduk sampai ulim usia 15 tahun. Setelah akil balik, bukan berarti seorang anak yatim itu kemudian kita lepas. Biasanya masih masuk bab yang lain lagi adalah anak fakir atau anak lemah. Jadi kalau menyantuni anak yatim. Jadi kedoliman yang dimaksud dolim yang luar biasa kepada anak yatim adalah saat mereka lemah, belum bisa berpikir, anak yang belum balik, masih kecil diambil hartanya. Dan itu sungguh luar biasa dosa yang amat gede, amat gede, amat gede. Urusan anak yatim harus hati-hati semuanya. Kadang tidak sadar seolah-olah ingin berbuat baik, menyantuni anak yatim atau membuat panti asuhan. Ternyata iblis yang mengajaknya untuk membuat panti asuhan yaitu untuk mengumpulkan anak yatim, untuk dibuatkan proposal, untuk cari duit untuk ustadznya. Ini juga ada yang demikian ini. Ini musibah besar ya, anak yatim digunakan untuk cari uang. Dan semoga kita termasuk menjadi anak fil yatimi kahata ini. Aku bersama orang yang menjamin kehidupan anak yatim seperti ini. Dua jemari ini. Yang menjamin kehidupan anak yatim. Maka ambil anak yatim ke rumah kita. Atau kita biayai agar kita bersanding dengan Nabi. Tapi yang bisa bersanding dengan Nabi bukan sekedar biayai. Tapi membiayai diarahkan yang selamat. Maka kalau ngambil anak yatim tidak dikenalkan agama, justru dia cari nekarka. Rugi kalau kita punya anak yatim hanya kita sekolahkan. Di SD, SMP, SMA. Tidak kenal agama, rugi. Akan ya tapi kalau kita membangun, mengambil anak yatim, harus kita arahkan ke tempat yang mulia. Kenal agama. Kenal Allah. Kenal Rasulullah. Maka itu tabungan yang luar biasa untuk kita. Semua kebaikan yang dilakukan akan sampai kepada kita. Sering orang terlena. Mengambil anak yatim dipikir sudah dapat jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata sholatnya tidak diajari, akhirnya jadi bezina, pemabuk segala macam. Eh, ditumpangkan kepada orang yang merawat anak yatim. Karena maknanya merawat anak yatim yang dimaksud itu seolah-olah hanya jasadnya. Ternyata rohnya lebih penting. Jasadnya tidak boleh kita mukul anak yatim juga haram. Jerumuskan anak yatim lebih haram lagi. Kenapa? Dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Mesti apa? Kita datang untuk membimbingnya. Jadi jangan dianggap yang dibutuhkan anak yatim hanya lahirnya saja. Tapi batinnya juga. Sehingga yang merawat anak yatim mengisi lahir batinnya. Lahirnya kita beri konsumsi, makanan dan seterusnya, baju. Batinnya kita beri pendidikan agama, kenal Allah. Itulah yang selamat. Kalau tidak, bukan. Tidak akan bersanding dengan Nabi SAW. Tapi bersandingnya dengan Abu Jahal nanti. Dengan iblis, dengan syaitan. Hati-hati. Yang merawat anak yatim, kenalkan Allah Kedalakan Rasulullah. Dan setelah itu akan mengundang segala kebaikan untuk kita. Baik, seorang ibu umur 80 tahun punya susuk. Susuk itu apa sih? Katanya susuk itu emas yang dimasukkan ke dalam kulit seorang hamba. Dimasukkan, tidak tahu caranya gimana. Bagaimana hukumnya susuk? Kalau memasukkan sesuatu ke dalam kulit, memasukkan sesuatu ke dalam daging, selagi tidak membahayakan, itu tidak ada apa-apa bukan sesuatu yang diharamkan. Tapi yang menjadi masalah yang haram itu adalah urusan makna susu itu loh. Kalau ibu misalnya jangankan kon susu. Ada paku kalau ibu tidak apa-apa. Saya memasukkan paku ke tubuhmu. Sakit enggak? Enggak. Bahaya enggak? Enggak. Ya enggak apa-apa, wong enggak berbahaya. Paku yang gede. Ya enggak apa-apa. Apalagi masukkan urusan yang kecil lembut namanya besi susu. Apa? Emas susu. Jadi memasukkan ke dalam nggak apa-apa. Dan bagi kaum laki-laki pun bukan suatu yang terlarang. Yang dilarang adalah yang zina yang terlihat. Cuman yang menjadi terlarang bukan itunya. Terlarangnya ada urusan dengan Pak Dukun sama Bu Dukun itu. Sebab yang masang susu biasanya urusannya sama dukun. Nggak ada kiai susu-susuan begitu. Kalau ada kiai masang susu, wallah alam kiai susu namanya. Nah. Jadi sudah enggak usah bingung dilepas dan tidak dapat. Lepasnya di mana nyarinya apa? Di mana nyarinya? Itu bohongan kalau nanti dilepas. Itu biasanya bayar lagi kan kalau lepas. Itu sudah sudah sudah ceritanya Pak Dukun kalau masang nanti keluarnya ke saya lagi. Masangnya 500 ribu, ngeluarnya lebih mahal nih, bahaya nih. Ya. Gak usah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dulu pernah susu susuan karena tertibu sama temennya biar cantik katanya susuknya di matamu. Biar matanya. Ah itu semua. Angkat tangan yang susuk didoain, Bu. Angkat tangan yang punya susuk. Oh, ada. Insyaallah diampuni oleh Allah. Nah, ada angkat tangan di belakang terus. Ya enggak, eh, enggak usah main susuk. Kemudian yang ditanyakan, gimana tobatnya tobat kepada Allah selesai enggak ada pengaruhnya itu semuanya. Oh, kalau susuknya dicabut, orang kalau punya susuk matinya susah. Waduh, susukan semuanya biar gak mati. Hah? Gak ada hubungannya panjang umur susuan, tidak panjang umur gak susu, gak ada hubungannya itu semuanya. Ada orang gak susuan yuk ya sampai 100 tahun juga ada. Susuan mati muda juga ada. Gak ada hubungannya dengan itu semuanya. Yang menjadi masalah adalah keyakinan orang itu loh yang salah. Jadi bagaimana tobatnya? Tobatnya kembali kepada Allah selesai. Pokoknya jangan kedukun lagi. Jangan kedukun lagi, jangan urusan susu. Kadang subhanallah sekarang itu sudah susuannya salah, ketemu sama orang, susu harus dikeluarkan. Kemana keluarkannya? Dukun lagi. No. Atau kiai yang mulai ngedukun. Hilang mana? Mana susunya? Dia sudah bawa sendiri susunya tiga biji ini sudah saya keluarin. Ada keluarga Pak jadi tidak usahlah kita ikut yang aneh-aneh. Yang pernah punya susu, tobatlah kepada Allah. Enggak mau sama urusan dukun lagi. Sudah selesai Allah maha pengampun. Kalau ke dukun lagi enggak diampuni oleh Allah. Enggak tobat namanya. Sudah salah, mau salah lah. Lagi Masya Allah. Baik. Enggak ada, enggak ada urusannya dengan itu. Enggak ada panjang umurnya. Ya karena Allah memanjangkan umurnya. Kalau ada orang dulu tuh mau mati. Kemudian karena susuknya hidup lagi. Ya bukan, bukan karena susuk. Memang banyak orang mau mati, sakit, masuk rumah sakit opname 6 bulan hidup lagi sehat juga ada. Jangan dikatakan karena susu. Dia ya, tidak ada hubungannya dengan susu. Yang perlu kita bangun keyakinan. Allah yang menghidupkan. Allah yang matikan. Tidak ada urusan dengan itu. Baik. Dan hati-hati sama dukun. Dukun. Awas. Dukun menjerumuskan. Dukun menghantarkan ke neraka. Bagaimana kita berbuat salah kepada orang lain sampai kita bermusuhan. Tapi kita susah untuk memaafkan. Dan kita harus bagaimana dan minta ampun. Kita susah untuk memaafkan. Berarti kita yang kotor. Kita kalau berbuat bertengkar, bertikai dengan seseorang. Maka sebaiknya kita hendaknya membuka hati kita untuk bisa memaafkannya. Dan itu kemuliaan yang sesungguhnya. Nabi SAW paling mulianya orang. Ternyata kemuliaan itu ditumpangi dengan kemuliaan lagi. Kapan? Di saat Nabi menjadi seorang pemaaf. Jika anda seorang mulia. Karena mungkin nasabnya anda. Karena mungkin pergaulan anda yang baik. Ketahuilah di saat anda disakiti oleh orang. Kalau ternyata anda memaafkan maka anda akan mulia di atas kemuliaan. Baik. Berusahalah untuk bisa memaafkan. Susah memaafkan. Susah memaafkan. begitulah penyakit hati itu. Beda penyakit hati sama penyakit jasad itu. Kalau penyakit hati itu ngilangkannya itu males. Tapi kalau korengan sedikit sudah cari obat. Padahal korengan hati itu lebih parah lagi. Gak ada apa-apa sakit. Bayangkan oh, tetangganya beli mobil nyos. Nafasnya sudah sengas-sengas. Tetangganya mau bangun rumah. Hmm, lewat tak sudah cemburut. Loh. Tadi senyum cantik sih. Gara-gara hmm, berubah sudah. Allah. Nggak ada hubungannya. Masih ganteng orang gatel garuk-garuk masih kelihatan senyum di orang garuk-garuk tuh. Tapi sudah penyakit hati jelek bener tuh. Itu harus harus benar-benar dipangkas penyakit hati ini. Dendam ya. Kemudian minta maaf pun harus minta ampun, minta maaf, saling meminta maaf. Keindahan itu dengan kata maaf. Kemudian setelah itu ditumbangin dengan berdoa memohon kepada Allah. Ini ciri kalau kita sudah memaafkan. Ciri kalau kita sudah tidak ada dendam adalah begitu mudahnya lidah untuk mendoakannya. Oh, hebat ya. Orang kurang ajar sama kita langsung kita doain ya Allah. Yang kurang ajar kepadaku semoga kau beri rizki yang banyak ya Allah. Ini orang hebat mulia. Dan ternyata kita doa begitu tidak rugi. Hadis Muslim ini Rasulullah menyebutkan malaikat menjawab walaka bimithlin kau mendapatkan yang sama. Jadi kalau bapak ibu pengen doanya dikabul, jangan mikir pergi ke Al-Mutazam. Mekah sana, ke Ka'bah sana. Tidak usah mikir ke sana dulu. Di saat ada orang berbuat dolim kepada kita, menyakiti kita, langsung kita doain dengan sesuatu yang kita inginkan. Ibu pengen apa? Pengen mobil ya, untuk ngaji. Ya Allah, itu kurang-kurang ajar kepadaku. Ya Allah, pinjam duit, gak balik-balik. Berikan kepadanya mobil yang bermanfaat untuk ngaji masuk surga, ya Allah. Hmm. Tidak eh, bisa. Sudah doa ditarik lagi. Doa yang sesungguhnya. Ternyata itu membersihkan hati yang pertama. Yang kedua menjadi sebab dikabul doa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi doa yang sangat dikabul diantara adalah. Doa muslim ala akhihil muslim ala dhakril ghaibi. Mendoakan seorang muslim. Yang lainnya. Di saat orang itu tidak ada di hadapan kita. Maka itu doa itu langsung dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim yang ikut aliran penyembah setan. Oh iya, murtad kalau hukum Islam dipenggal lehernya dia. penyembah setan. Aneh-aneh. <laughs> Setan tidak kelihatan tuh. Baik, insya Allah, subhanallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya. Memang kalau aliran-aliran macam-macam. Penyembah setan, penyembah... Ada yang uh, kemarin di itu kan ramai di Amerika berapa tahun yang lalu. Ya grup-grup menyembah setan, menyembah ini dan sebagainya. Itu adalah satu kalau kesesatan tuh unik memang. Begitulah kalau sudah Allah, apa setan menyesatkan itu unik. Karena tidak masuk akal keyakinan. Sampai pada suatu ketika adalah satu keyakinan bahasanya kalau ingin mencapai surga itu harus berani bunuh diri. Sehingga ibunya itu berdiri di depan anak-anaknya, anaknya bisa tersenyum. Karena apa? Ibuku masuk surga. Allah luar biasa. Lihat. Islam indah. Islam sangat indah. Gak ada orang bunuh diri adalah jahat. Masuk neraka dia. Bukan masuk surga. Keyakinan-keyakinan. Yang salah itu selalu unik. Keyakinan-keyakinan salah nggak bisa dicerna. Aneh. Nyembah ini, nyembah itu, nyembah apa. Masya Allah ya. Semoga Allah menjaga akidah kita, iman kita. Kalau orang murtad, keluar dari Islam menyembah selain Allah, hukumnya murtad. Nyembah Nyiroro Kidul, nyembah Hanyi Blorong, kalau ada. Nyembah apa saja, maka hukumnya murtad. Menyembah berhala, nyembah gunung, nyembah matahari, hukumnya kafir. Kalau dia aslinya Islam, murtad. Kalau murtad, penggal lehernya. Tapi kalau memang aslinya kafir tidak bisa kita menggal lehernya. Dia punya hak hidup untuk bersama kita. Tapi orang murtad ini lebih hina. Ingat jika ada orang Hindu, ada orang Yahudi, orang Nasruni, Nasrani hidup di kiri kanan kita, kita wajib menghargai keberadaan mereka. Kalau mereka lapar kita kasih makan, sakit kita obati. Tapi kalau orang asli muslim masuk ke agama mereka atau murtad, itu hina, darahnya halal, kemudian bangkainya pun tidak terhormat. Kalau mati gak usah perlu dikubur, kasihkan anjing atau kasihkan ikan bawal sana. Ikan bawal suka daging ini. Sudahlah. Ini kalau orang murtad, hina. Hina betul orang murtad. Dan kita menolongnya pun haram. Makanya kalau ada saudara kita yang beragama Islam, kok tiba-tiba kok murtad, subhanallah, ngasih air minum dosa kita. Karena dia tidak boleh hidup. Sehingga ada binatang yang tidak terhormat adalah diantaranya adalah orang murtad. Binatang tidak terhormat. Tapi kalau ada orang Kristen asli, orang Yahudi asli, Hindu asli, ya ada, nah, kita tidak kita tidak boleh mengganggu mereka. Lihat. Tapi kalau sudah pernah masuk Islam kok murtad, hati-hati. Wahai para orang tua, hati jaga anak-anak kita. Ada seorang ibu menangis karena anaknya murtad. Kok bisa bagaimana kok murtad? Gara-gara teledor, salah kolahkan pergaulannya enggak benar. Anaknya baik-baik tiba-tiba waktu masuk SMA keluar agama. Naudzubillah. Pertama kali masuk neraka adalah ibunya. Gara-gara pernikahan lihat. Mu'alaf dua minggu langsung dinikahkan dengan anaknya. Di anaknya bawa pergi, masuk lagi ke agama yang lain. Murtad seanak-anaknya. Cuma begitu masih disayang. Karena apa? Anakku yang murtad itu ternyata yang paling banyak duitnya. Suka ngirimi kulkas duitnya. Ya, neraka benar bagi sang ibu. Allah na'udzubillah. Anak kita agama, ya anak kita akidah, anak kita paling mahal. Kalau anak kita terjerumus, anak kita sesat, gara-gara kita, kita masuk neraka terlebih dahulu, na'udzubillah. Ayo kita jaga, kidah anak-anak kita. Apalagi sekarang itu pemurtatan dengan model kawin silang. Jika ada saudara, saudara kaum mu'allaf, kita sambut mereka. Subhanallah. Kalau ada orang mu'allaf, wahai mu'allaf yang mendengar suara ini, anda dimuliakan oleh Allah kalau ada detik ini orang masuk Islam, maka dia lebih bagus dari kita, pasti. Kenapa? Al-Islam ya jubu maqablah. Kalau ada orang masuk Islam itu, dihapus dosa yang lalu, dia seperti bayi lahir. Kita banyak dosa mulai kemarin. Tetapi wahai para ibu-ibu, bapak-bapak, jangan mudah menikahkan anak kita dengan mereka yang baru masuk Islam, kecuali sudah terbukti keimanannya, kesolehannya. Alangkah banyaknya yang dibohongi kan? Kita tidak mengajari suudon kepada orang mu'alaf. Orang mu'alaf yang tulus banyak. Kalau imannya kuat, nggak bakal bisa diganggu dia. Ditinggalkan rumahnya biarpun kaya. Duitnya ditinggalkan. Karena keimanan. Tapi kadang Masya Allah dengan kawin yang seperti ini, gara-gara menikahnya, masuk Islamnya karena pengen menik, menikah. Setelah menikah, dapat surat nikah, selesai. Masuk ke gereja lagi, masuk ke tempat lagi, na'udzubillah. Eh, para orang tua, anakmu tuh mahal Jangan dinikahkan kepada asal orang mualaf. Bagus orang masuk Islam, tapi tidak harus menikah dengan anak kita kecuali sudah terbukti keislamannya. Hati-hati, enggak -hati. gampang ya. Tapi kalau memang benar-benar kita bisa membawa orang kepada Islam dan benar-benar ya Ali la ayati Allah bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau kita bisa menjadi sebab satu orang mendapatkan petunjuk dari Allah, itu lebih bagus dari dunia seisinya. Tapi kalau murtad hati-hati naudzubillah ya, murtad akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah banyaknya orang murtad. Termasuk murtad adalah Islam yang sesat yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, murtad. Nah, ini banyak murtad itu macam-macam bentuknya. Murtad itu tidak hanya orang sujud kepada berhala. Atau beragama Islam tapi meyakini bahasanya ada kekuatan Nyiroro Kidul. Sehingga mau berlayar harus memberikan sesuatu kepada Nyiroro Kidul. Masya Allah. Keluar dari iman itu semuanya. Ngapain nasi harus dibuang di laut? Bawa ke masjid sini taruh depan habis nanti ya. Apalagi jam-jam begini lagi lapar-laparnya itu berangkatnya mulai habis maghrib nih. Dibuang di laut situ. Semoga orang-orang di pinggir laut menjadi ahli surga semuanya. Tidak melakukan itu semuanya. Amin. Syukurannya begitu kadang. Kepala sapi. Ada? Subhanallah. Saya itu paling, paling kepala itu paling gurih dari binatang itu namanya kepala. Kepala ini buat sop kan enak ini. sih Masuk ke selaut Cuman katanya ada yang nakal. Setelah masuk ke dalam diselemi lagi, dijual di pasar besok. Insya Allah. Allah. Baik, ini saja. Semoga Allah menjaga iman kita, akidah kita. Termasuk hati-hati dengan keyakinan-keyakinan di masyarakat. Percaya kepada danyangan. Danyangan itu apa ya? Uh, yang bau reksa. Macam-macam. Sehingga kalau mau nanam padi, agar padinya tidak enak merem, kita harus membuat telur sama nasi ketan, dikasih ini taruh di pojok sana, biar Dewi Sri. Dewi Sri. Kalau Bu Sri ahli sorga itu. Ibu Sri, Haji, Bu Haji Sri itu ahli sorga. Tapi bisa pakai Dewi Sri. Dewi Sri ya betul Dewi Sri. Dewi Padi ya? Iya betul. Ah, ibu pada tahu ibu-ibu ini Cuman mau semoga bukan tidak. Haram itu bukan masuk bab syirik itu semuanya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Eh, anak mudanya Bu Haji sudah kenal Dewi Amor. Dari mana Dewi Amor, Dewi Jin? Cinta katanya Ajib. Kok kenalkan Dewa Dewi ini dari mana ini? Katanya Muslim, Gak boleh kita membuat Dewa Dewi itu. Gak ada Dewa Dewi itu. Ada malaikat, ada Allah yang maha tunggal, nggak ada yang berkuasa lagi selain Allah. Nggak ada dewa air, dewa matahari, dewa ini nggak ada. Allah. Kalau mencari dewa dewi hukumnya syirik. Nggak ada dewa dewi. Dewi ini, dewi, dewi, dewi, masya Allah nggak ada. Kalau ibu dewi nggak apa-apa. Ibu dewi namanya dewi baik. Dewi adalah nama, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada hubungannya dengan dewa dewi, keyakinan-keyakinan yang punya kekuatan, itu adalah hukumnya adalah syirik. Lalu jangan berkata, lo wali songo dengan wayangnya kok ada dewa. Ini, ini saya simpulkan di sini supaya tidak seudon. Justru hebatnya wali songo itu, ini kenapa ke wali songo ini? Ini masalah nyembah setan ini kemana-mana ini. Urusannya, wali songo, termasuk Sunan Kalijogo itu, di dalam kisah pewayangan yang dihadirkan tetap menyebut dewa dewa. Ada Narada, ada Bedari Durga dan sebagainya itu macam-macam itu. Ternyata indah yang mereka hadirkan apa? Mereka membuat satu bangsa manusia yang ternyata dewa yang katanya Tuhan itu kalau punya masalah berantem. Narada itu kan suka perang, itu suka berantem itu. Itu kalau si pribuk nanti datang kepada manusia yang namanya Semar, Gareng, Petruk, ba, Bagong. Itu sebetulnya oleh para wali itu agar keyakinan kepada dewa itu terpangkas habis. Kenapa? Kalau punya masalah datang kepada manu, manusia. Ini, ini satu contoh. Jangan nanti lalu menyalahkan wah ini buya ini urusan dewa-dewa kan wayang-wayang kan dewa berarti wayang syirik. Yang dengar wayang semuanya syirik. Tidak. Justru ada dewa namanya Semar, Nolo Petruk, Bakong. Semar, Gareng, Petruk, Bakong. Itu adalah Semar punya kebijakan yang luar biasa. Kalau ternyata nanti ada permasalahan para dewa, dewa itu berantem, dewa suka berantem rupanya dalam wayangan itu. Nanti langsung datangnya pada Semar, Semar yang menyelesaikan permasalahannya. Sebetulnya itu adalah memangkas kesirikan secara perlahan. Ini cuman tidak usahlah kita urusan wayang sekarang ini sudah zamannya kita banyak ngaji ya. ya itu budaya ya. Ini hanya sekedar kami simpulkan sini jangan sampai nanti wah nyebut dewa tok langsung apalagi tokoku sudah namanya dewa apa ya. Yang penting jangan diyakini sudah. Kalau sudah terlanjur pakai nama ini gak ada dewa dewa padi, dewa cinta, dewa ini. Yang yang ada adalah Allah yang menciptakan cinta. Allah yang menjaga padi. Allah yang menjaga laut selatan. Allah yang menjaga laut utara sana. Allah, Allah, Allah. Bukan dewa ini, bukan dewa itu. Wallahu a'lam bisawab. Anda minta doa. Ada pengumuman, beberapa pengumuman. Satu di antaranya adalah pengajian di Al-Bahja, pengajian di Indramayu tanggal 17 Mei atau 18 Rajab di Masjid Agung Indramayu. Peresmian Al-Bahjah Tulungagung besok malam Jumat. Ada rehlah ada yang mau berangkat ada bisa rombongan ke Al-Bahjah 3 di Tulungagung. Kemudian ada santri pendaftaran santri kilat untuk belajar kelas 3 SMP, 3 SMA. Ya. Tadi tidak banyak ada sanlat ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak ingin mengadakan mengikuti pesantren kilat di pesantren Al-Bahjah silakan datang sekarang sudah dibuka pendaftarannya. Seminggu saja agar kenal dengan dunia pesantren. Seminggu, seminggu bersama Al-Bahjah gitu aja. Kemudian selebihnya Jangan lupa majelis Ahad pagi, Sabtu pagi. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa istiqomah. Baik, ini mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa alaina innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah ya Allah muliakan kami dengan keimanan Jauhkan kami dari segala bentuk kesyirikan ya Allah. Jaga iman kami, akidah kami Allah. Dan kami mohon ya Allah. Jika ada di antara hamba-hambamu yang ada di tempat ini. Atau mendengar suara ini ya Allah. Atau menyaksikan ini. Yang masih kebanyak punya kebiasaan yang mengarah kepada kesyirikan ya Allah. Mengagungkan selainmu ya Allah. Karena mengikuti tradisi di masyarakatnya. Maka kami mohon ya Allah. Mereka adalah hamba-hambamu umat kekasihmu Nabi Muhammad yang masih salah dalam bergaul dan berkawan. Maka kami mohon berikan kepada mereka semua bimbinganmu dan ampuni mereka ya Allah. Bimbinganmu berikan kepada mereka ya Allah. Ampuni mereka dan jadikan mereka orang-orang yang beriman secara sesungguhnya ya Allah. Sehingga mereka benar-benar menjadi hamba-hambamu yang selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jagalah anak-anak kami, keluarga kami, jagalah dari pergaulan pergaulan-pergaulan yang menjerumuskan ya Allah. Saat ini banyak kerusakan-kerusakan akidah ya Allah, kerusakan-kerusakan akhlak ya Allah. Maka kami mohon kami serahkan anak kami kepada anak-anak kami kepadamu ya Allah. Jaga mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah, anak-anak kami ya Allah. anak-anak kami ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami menjadi sebab kami masuk neraka-Mu ya Allah. Kami ingin anak-anak kami menjadi ahli surga dan menjadikan kami sebab menjadi sebab menjadi kami ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, orang tua kami ampuni mereka dan berikan kasih sayamu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, semua yang hadir di tempat ini ampuni mereka, angkat derajat mereka ya Allah. Dan jika ada yang hadir di tempat ini yang merasa tersinggung perasaannya karena kalimat-kalimat kami atau yang mendengar suara ini yang tersinggung ya Allah perasaannya karena kalimat kami. Kami mohon ampuni mereka ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebahagiaan ya Allah. Ampuni, ampuni ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebahagiaan ya Allah. Dan ampuni kami yang telah berbicara yang menyakiti ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Yang sakit, yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang sempit rizkinya lapangkan dengan rizki yang banyak dan penuh berkah. Yang menjadi sebab mereka selamat di dunia dan di akhirat yang sudah engkau lapangkan rizki mereka. Kami mohon berikan kepada mereka ya Allah kemudahan ya Allah, keberkahan dalam rizkinya dan mudahkan mereka untuk bisa berbuat baik dengan kekayaan mereka. Dan kami mohon siapapun yang berjuang di masjid ini ya Allah, yang berjuang di masjid ini berikan kepada mereka semua ketulusan ya Allah, pemudanya dan sesepuhnya, baik yang berjuang dengan pikirannya, tenaganya atau hartanya, berikan kepada mereka semua ketulusan ya Allah dan jadikan mereka semua ahli surgamu ya Allah. Ya Ya Allah, Ya Allah engkau maha tahu siapa mereka. Dan kami mohon yang berjuang bersama kami dalam berdakwah. Berikan kepada mereka semua ketulusan. Dan kami mohon Ya Allah, kirimkan bersama kami orang-orang tulus Ya Allah. Dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, jadikan mereka orang yang tulus, ikhlas Ya Allah. Tulus, tulus. Dan jadikan mereka, jadikan mereka ahli surgamu. Dan kami mohon ampuni lidah kami Ya Allah. Kami berlindung kepadamu Ya Allah. Dari berucap yang tidak bisa kami amalkan. Ya Allah kami mohon perlindungan darimu dari mengucapkan yang tidak bersesuai dengan hati kami. Kami ingin ingin ya Allah ucapan kami benar dan hati kami lebih bagus daripada apa yang kami ucapkan. Ya Allah, hati bersihkan hati kami ya Allah dari dengki ya Allah, dendam, riak, sombong ya Allah. Dan kami mohon kami semua ya Allah punya masalah. Yang punya masalah selesaikan masalah mereka dengan kasih sayangmu. Engkau Maha tahu siapa mereka. Permasalahan di rumah tangga kami ya Allah, di rumah kami ya Allah selesaikan ya Allah dengan kasih sayangmu. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami suami istri yang saling mencintai karenamu yang belum menikah jaga kehormatan kemuliaan mereka mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang mulia yang kau muliakan yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah dan seperti kau pertemukan jasad kami pertemukan hati kami dalam cinta karenamu dan seperti engkau pertemukan kami saat ini pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad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 mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian rutin kita pada malam hari ini dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan jangan lupa untuk menghadiri kembali pengajian rutin kita di waktu yang akan datang di hari dan jam yang sama. Syukran kasih kami ucapkan kami tutup dengan doa kepada majlis majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا رسول الله يا من فضله زمي زمان يا رسول الله يا من فضله